Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur Kali ini dalam episode yang ketiga Dengan judul Rahasia Bukit Tengkorak Naskah disusun oleh Ala Sunar Ide cerita Cece Suhyar Teknik dan montase Yadi Enos Musik oleh Hari Sabar Dengan sutradara Thomas Agi. pada seri yang ke-9 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Bulan, Margaret sebagai Intan Pandini, Neni Haryoko sebagai Neng, Eli Burhan sebagai Dewi Pandini, Andi Pangeran sebagai Jerang Sawah, Idris Apandi sebagai Eyang Kaliman, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada bagian terdahulu telah kita ikuti bagaimana Dewi Jampi melatih Intan dengan sabar dalam ilmu silat maupun ilmu pengobatan. Ketika tiba-tiba Dewi Jampi mencemaskan sesuatu. Kau akan lakukan itu Intan? Iya. Kau tidak akan menerima cinta lelaki lainnya lagi? Tidak. Wah, Gawat. Kenapa gawat, Nek? Nenek sendiri juga begitu. Kan nenek sudah tua. Kau yang masih semuda ini. Dulu sewaktu masih muda, apakah nenek menerima cinta pria lain? Karena tidak ada pria lain lagi yang mau sama nenek. Nenek tidak laku. Hmm, bohong. Tidak mungkin. Nenek begitu cantik. Kau tahu dari mana kalau nenek dulu cantik? Bahkan sekarang pun nenek masih cantik. Apalagi dulu, ketika masih muda, mengapa nenek tidak mau menerima pria lain? Karena setia bukan? Sama dengan Intan, Nek. Sekali jatuh cinta, cukup berhasil atau gagal, kita punya sifat yang sama. Bukankah kita sama-sama pandini? Oh, bocah, bocah. Pandai sekali kau bicara. Benarkan apa yang Intan bicarakan? Tapi maksud nenek, kau tidak usah seperti nenek cucuku. Kau tak perlu mengarungi hari-hari sepimu sendiri. Nenek ingin kau kelak menikah, mempunyai anak. Kalau dengan kakang Saka Palwa, ya Intan mau. Teguh sekali pendirianmu itu, cucu. Pandini, nenek. Hmm, sudahlah. Tapi mengenai tanganmu ini jangan khawatir. Intan tidak khawatir kalau Kakang Saka mencintaiku. Ia pun akan menerima tanganku, apapun keadaannya. Percaya, percaya. Toh, nenek akan buatkan ramuan yang dapat melembutkan telapak tanganmu lagi. Ah, Tidak ada obatnya. Terima kasih, Nek. Begitu besar perhatian nenek pada Intan. suara orang minta tolong. Tepatnya anak kecil. Tolong! Tolong! betul, betul anak kecil. Ada bahaya barangkali. Mari kita lihat. Terkapar di situ, Nek. Tolong! Hei, tolong. kenapa kau bocah? Tolong! Bangun! kecil-kecil jadi pembohong. Tolong, tolong, aduh, sakit. Dia kesakitan, Nek. Mari kita tolong. Tetap di tempatmu, Intan. Tolong, tolonglah saya. Siapapun kau, tunjukkan diri. Tidak usah main sandiwara di depan Dewi Jampi. Salah, sudahlah. Kau tak akan bisa mengelabui Dewi Jampi. Jerang Sari. <laughs> Apa kabar Dewi Jampi? Baik-baik saja Jerang Sari. Kenapa kau bawa-bawa pemain sandiwara segala? Oh, iya. Sawah, kemari. Inilah Dewi Jampe yang terkenal itu. Beri hormat beliau. <laughs> Heh, jangan cengar-cengir, Sawah. Kau berhadapan dengan orang besar. Iya, adik seperguruanmu tentunya. Begitulah Dewi Jampi. Tapi ia masih sangat bodoh. Tentu bukan tandingannya kalau bertanding melawan muridku yang cantik ini. Saya mau bertanding, Bibi Sari. Biar kuhancurkan badannya. Jangan kurang ajar. Aku belum mempunyai murid. Intan sama sekali tidak pandai silat. Tapi kalau si Gundul itu mau menantang, biar Intan yang melayani, Nek. Meskipun belum... Tutup mulutmu, Intan. Benar nih, berani lawan aku, kawan. Dia menantang nih. Sekali ku gunakan jurus Raja Serigala mencabik mangsa, hancur kau. Salah, diam. Atau lain kali kau tidak ku ajak. Iya, Debbie. Ada perlu apa kalian kemari? Masa masih tanya, Dewi Jampi? Tentu saja kami diutus oleh junjungan kami Jerangkong Hidup. Apa yang dia minta sekarang? Ramuan pematik raga. Aku tidak punya ramuan itu. Lagi pula untuk apa? Untuk mempertahankan agar tubuh manusia tidak berkembang lagi. Misalnya, seorang bayi dengan ramuan pematek naga ini. Badannya akan tetap sebesar bayi, meskipun kemampuannya boleh jadi sudah seperti orang tua. Uh, maksudmu, umurnya boleh jadi menjadi puluhan tahun, tapi badannya tetap sebesar bayi? Betul, Nona. Dan ramuan seperti itu, hanya seorang Dewi Jampilah yang mampu membuatnya. Tidak. Aku tidak pernah kenal ramuan macam itu. Aku tidak bisa membuatnya. Dewi, Kau tidak bermaksud menolak pesanan junjungan kami, bukan? Sudah aku bilang, aku tidak bisa. Kau tidak bisa atau tidak mau? Apa sih bedanya tidak bisa atau tidak mau? Kau atau junjunganmu, siapapun dia, minta sesuatu dan nenekku tidak bisa melakukan. Titik. Intan, jangan turut campur. Tawa. Iya, Bi. Yang mulia pasti suka sekali kalau kita pulang membawa nama cantik yang galak senang. Biar salah, nanti yang tangkap. Kalian anggap aku apa? Ayam hutan? Ya. Cukup. Sekarang kalian berdua pulanglah. Katakan pada junjunganmu bahwa dengan sangat menyesal, kali ini Dewi Jampi yang bodoh tidak mampu melaksanakan pesanan. <laughs> Kau pikir junjungan kami akan terima begitu saja? Hmm. Lantas kau mau apa? Kalau aku tidak mampu Dipaksa pun tidak akan ada gunanya. Nek, mengapa tidak nenek usir saja mereka? Diam kataku. Ah, kalian cucu dan nenek kah? Dia tidak tahu apa-apa. Jangan ganggu dia. Aku tahu. Aku tahu. Engkau sangat sayang sama Nina Manis ini, Dewi. Kira-kira lebih sayang mana? Kau memberikan ramuan pematek raga akan membiarkan kami membawa si manis ini untuk junjunganku? Atau dua-duanya saja? Sari, hari ini kau benar-benar telah membuatku hilang kesabaran. Tinggalkan tempat ini secara baik-baik atau atau atau aku Dewi Jampi yang telah juara tak ini mengadu jiwa denganmu. Salah? Iya, Bi. Kau dengar kata-kata Dewi Jampi barusan? Sawa dengar, Bi. Kau mengerti kata-kata tadi? Maksudnya apa? Mengerti, Bi, yaitu menantang perang. Siapa yang ditantang, Sawa? Kita, Bi. Kita itu siapa? Bibi Sari dan saya, Jelang Sawah. Dan siapa yang akan kita lawan? Hmm, tuh, si Nenek dan si Nona. Kurang ajar. Sudah kubilang, cucuku tidak ikut ikutan. Jangan ganggu dia. Nek, Intan tak akan bisa berpangku tangan melihat nenek dikeroyok manusia-manusia kurang ajar ini. Diam kau Intan. Ikuti perintah nenek. Menyingkirlah sana. Tidak. Kau lihat sawah. Nenek dan cucu bertengkar sendiri. Ih, ngeri sama kita, Bi. Siapa ngeri sama kamu, Gundul? Kupukul kepalamu tahu rasa. Oh. Sawah, nenek ini lihai. Tapi kalau pikirannya bercabang, dia akan kacau. Tugasmu adalah menangkap Nengah itu. Beres. Minggir. Nenek, aku lawanmu. Jerang Sari benar. Dewi Pandini sangat mencemaskan nasib Intan Pandini yang sangat ia kasihi dia sama sekali sulit mengimbangi Jerang Sari, salah seorang andalan jerangkong hidup. Sementara, Intan sendiri berhadapan dengan jerang sawah, bagaikan bayi tikus berhadapan dengan kucing ganas. Awas sawah, kau tak boleh melukai sedikit pun, nanti yang mulia bisa marah. Tahu, Bi, tahu. Iya. Iya. Iya. Ternyata kau tidak sehebat yang aku duga. Pertempuran tak seimbang itu berlangsung tidak terlalu lama. Dewi Jampi yang sangat mencemaskan Intan dengan mudah dilumpuhkan oleh Jeram sari. Dengar Dewi Jampi, bila hari mulai gelap nanti, kau baru terbebas dari totokanku. Intanmu ini pun terpaksa aku totok dan aku bawa sebagai sandraku. Begitu kau terbebas dari totokanku, maka segeralah menyiapkan ramuan pematik raga. Kalau benar seandainya kau belum mampu membuatnya, cepatlah keras untuk mempelajari dan membuatnya. Kalau kau masih sayang nona manis ini, hanya ada satu yang bisa membebaskannya, yaitu ramuan pematik raga. Seminggu lagi, kami akan datang. Selamat tinggal dari Jampi. Ah, ah. Kita tinggalkan Dewi Jampi yang berada dalam keadaan tak berdaya dan sangat menderita melihat Intan Pandini dibawa oleh Jerang Sari tanpa ia kuasa berbuat apapun. Kini marilah kita lihat perjalanan Anting Wulan dengan Eyang Kaliman menuju Cipunagara. sampai di Cipunagara, Bulan. Di depan itulah desa Neneng sahabatku. Sahabat Bulan? Bulan bahkan belum pernah ketemu? Eyang eh, berharap kalian akan cocok satu sama lain. Ah, Eyang sudah dekat begini. Tampakkan diri Eyang. Masa bersembunyi terus? Eyang eh, ingin kalian saling berkenalan tanpa kehadiran Eyang. Nah, itu rumahnya rumah yang bersih itu, Eyang? Ya, sebelum masuk, ucapkan salam terlebih dahulu. Sebagaimana biasanya Eyang mengucapkan salam. Uh, bagaimana salamnya, Eyang? Cukup dengan mengucapkan salam. Begitu, sederhana kan? Baik, Eyang. Sekarang Eyang tak akan bicara lagi. Terserah kalian berdua. Panggilannya siapa, Eyang? pergi begitu saja, Eyang. Eyang, kau mencari siapa? Ah, aduh, sampai kaget. Maaf saya membuat kau kaget. Kau mencari siapa? Uh, uh, uh, anu, mencari... uh, salam. Mencari salam? Tapi setahu Neng, di sekitar Cipunagara sini tidak ada orang yang bernama Salam. Uh, saya, saya tersesat jalan. uh, Kasian. Sebenarnya kau mau kemana? Sebentar lagi malam tiba. Kau bermalam di sini saja ya. Tapi rumahnya sederhana saja. Eh, tapi bersih sekali dan nyaman. Kelihatannya sebagai ibu rumah tangga, eh, kau sangat rajin. <laughs> Terima kasih. Habis tidak ada kesibukan apa-apa. Dulu sewaktu masih ada... <laughs> Eh, eh, tidak, tidak. Waktu masih ada apa? Katakan saja, Neng. Kau panggil aku Neng? Uh, uh, maaf, aku tidak sengaja. Apakah aku tidak sopan? Tidak apa-apa. Aku malah suka. Namamu siapa? Namaku Anting Wulan. Ada yang panggil aku Anting, hmm. ada yang panggil Wulan. Kau boleh pilih mana yang paling kau suka. <laughs> aku lebih suka panggil kau Wulan. Kelihatannya akrab sekali. <laughs> Senang sekali kau panggil aku Wulan. Hmm, jadi kau bermalam di sini ya? Aku senang sekali kalau kau mau, Wulan. Uh, hmm, bagaimana ya? Sebenarnya apa itu? Mari, mari kita lihat. Wulan, lihat itu. Lihat yang ada di tiang itu, Wulan. Kucing satu, kok tidak pergi arisan? Tidak, Bu. Nina anak saya sedang sakit. Kasihan kalau ditinggal. Sakit apa, Ceng? Sakit flu, pilek, dan badannya panas lagi. Padahal sudah saya beri obat macam-macam, tapi belum juga sembuh. Wah, kalau begitu, beri saja prokol sirup. Prokol sirup? Betul, Jeng. Prokol sirup, obat flu khusus untuk anak dengan rasa stroberi. Lagi pula aman loh, Jeng, karena tidak mengandung alkohol. Benar, bila anak Anda terserang flu, beri segera Prokol Sirup. Prokol Sirup, obat flu khusus untuk anak. Cepat turunkan panas, demam, sakit kepala, hidung tersumbat, masuk angin, dan pilek karena alergi. Bu, Nina sudah sembuh. Prokol Sirup manjur ya, Bu. Nina boleh main lagi. Waspadalah, lebih dari 90% obat flu untuk anak mengandung alkohol. Hanya brokol sirup yang tidak mengandung alkohol dan aman bagi anak-anak. Brokol sirup produksi Kalbi Farma. Apakah yang Neng lihat di tiang rumahnya yang membuatnya begitu ketakutan. Bagaimana pula nasib Intan Pandini yang disandra Jerang Sari? Nah, para pendengar sekalian, ikutilah serial Rahasia Bukit Tengkorak ini yang dipersembahkan oleh Prokot, obat flu andalan, dan Kapanak pembasmi panu, kadas, kurap, dan jamur kulit. Bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.